Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan pada awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Nabawiyah dan datangnya kaum Muhajirin yang tentunya mereka masih merasa asing tinggal di negeri yang bukan negeri mereka. Tinggal di tempat yang bukan kampung halaman mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun berusaha untuk menyatukan dan mempererat hubungan di antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Maka diadakanlah al-mu'akhah. Diadakan al-mu'akhah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar bahkan sampai kepada tingkat saling waris mewarisi di antara mereka. Dan hal ini berjalan tidak berapa lama setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinatun Nabawiyah. Lalu kemudian berkata Al-Hafidh إمام الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى وفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة إذ ذاك رفقا بفقراء المهاجرين dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada kaum muslimin di mana ketika itu sebagai bentuk kasih sayang kepada orang-orang miskin dari kaum muhajirin agar kemudian mereka kaum muhajirin juga mendapatkan harta, mendapatkan rezeki pada saat mereka berada di Madinah sebab harta-harta mereka mayoritas mereka mereka tinggalkan di Makkah mereka berhijrah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah Tabaraka wa taala dan keinginan yang besar untuk menolong agama Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan mereka kepada agama Allah dan cintanya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan mereka kepada harta-harta mereka, melebihi kecintaan mereka kepada kerabat-kerabat mereka, sehingga rela meninggalkan semua apa yang mereka cintai dalam kecintaan dunia untuk mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karena itu Allah Jalla wa ala mengatakan tentang mereka ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya yang mengeluarkan pengorbanan yang besar untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena mayoritas kaum muhajirin tidak memiliki harta maka Allah Subhanahu wa taala pun mewajibkan kepada mereka orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk membayar zakat sebagai bentuk rifq bentuk kasih sayang kepada kaum muhajirin orang-orang yang miskin di antara mereka kata Ibnu Hazm fi hadha tarikh demikianlah ini disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam penanggalan ini yakni Ibnu Hazm rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa permulaan zakat itu dimulai dari tahun pertama semenjak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrah ke Madinah. qad qala ba'dul huffaz min al hadis dan telah berkata sebagian para huffaz dari ulama al hadis innahu a'yahu fardhu zakati matakana sesungguhnya melemahkan mereka untuk mengetahui kewajiban zakat itu kapan dimulainya apakah pada tahun pertama ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah atau tahun yang berikutnya yang masyhur dari para ulama mereka menyebutkan bahwa eh, permulaan zakat permulaan zakat diwajibkannya kepada kaum muslimin sama waktunya dengan permulaan puasa Ramadan sebagaimana permulaan puasa Ramadan kaum muslimin diwajibkan berpuasa pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini ijma para ulama dalam hal ini dan ijma para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sembilan tahun ya sembilan kali puasa Ramadan dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam maka sebagian para ulama mengatakan bahwa kewajiban zakat e, ketetapannya sama pada saat Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa Ramadan yaitu pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam dan itu juga merupakan bentuk kasih sayang kepada orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin khususnya kaum muhajirin kemudian beliau berkata rahimahullah taala faslun fardul jihad pasal fardul jihad diwajibkannya berjihad dan di dalam pasal ini akan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu taala bahwa pada awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah lalu kemudian beliau pun mengumpulkan kaum muslimin menyatukan hati-hati kaum muslimin sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara dan semakin banyak dari manusia mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam di Al-Madinah sehingga nampaklah kekuatan kaum muslimin maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya yang berkenan tentang permasalahan disyariatkannya berjihad ala marahil ya dengan berperiode dengan berperiode Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tentang permasalahan diwajibkannya berjihad berkata Al-Hafiz Ibnu kathir rahimahullah walamma istaqarra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Madinati baina abhuril amsar. Maka tatkala telah menetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah di tengah-tengah kaum Ansar wa takaffalu bi nasrihi wa man'ihi al aswad wal ahmar. Dan mereka telah memberi jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pertolongan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dan memberi perlindungan kepada beliau dari siapa saja. Dari al-aswad, dari yang berkulit hitam atau dari yang berkulit merah. Yani yang dimaksud dari seluruh manusia. Sebab kaum Ansar semenjak Bayatul Aqabah mereka telah berbayat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka memberikan perlindungan kepada keluarga-keluarga mereka. Maka dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menguatlah ke tekad dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ramadhumul Arabu qatibatan an qausin wahidah. Yang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka bangsa Arab pun, yakni bangsa Arab yang mereka belum beriman, mereka belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengarahkan pandangan mereka, mengarahkan panah-panah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat yang berada di Madinah. Ramadhumul Arabu qatibah, yakni seluruh kaum Arab semuanya mengarahkan panah-panah mereka, panah yang satu mereka arahkan kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan menampakkan kebencian kepada mereka. ta'arradu lahu min kulli janibin. Maka mereka pun berusaha untuk mencari celah-celah dari setiap arah untuk mengganggu mereka, menyakiti kaum muslimin. Sehingga dimulailah pada saat itu nampak permusuhan-permusuhan yang sangat dari orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Allah subhanahu qad adina lil muslimin fil jihad fi surah hajj wa hiya makkiyah. Dan adalah Allah subhanahu wa taala telah memberi izin kepada kaum muslimin untuk berjihad. Dalam surah Al-Hajj wa hiya makkiyah. Dan suratul Hajj ini adalah suratun makkiyah fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah Jalla wa'ala udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir bahwa telah diberi izin bagi orang-orang yang diperangi yaitu kaum muslimin telah diperangi orang-orang yang telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi dari kaum muslimin bahwa mereka adalah orang-orang yang terzalimi dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Di sini al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengisyaratkan bahwa kewajiban berjihad itu sebenarnya sudah ada semenjak di Makkah. Ya, dan beliau beralasan bahwa suratul Hajj ini adalah suratun makkiyah. Dan disebut surah makkiyah karena surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika Rasulullah belum berhijrah dan masih berada di Makkah. Maka ma'asyar ikhwan rahimakumullah Al-Hafidh Ibn Kathir lebih condong kepada pendapat bahwa ayat ini diturunkan di Makkah karena suratul Hajj adalah suratun makkiyah sehingga beliau berkesimpulan bahwa e, jihad itu sudah disyariatkan semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah bukan pada saat beliau berhijrah dan apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tidak disetujui oleh para ulama yang lainnya yang mereka menetapkan bahwa e, awal mula berjihad awal mula berjihad yang dimaksud adalah berjihad dengan dengan pedang, dengan jiwa dan darah, dengan pedang dan tombak dan yang lain sebagainya. Mereka mengatakan atau jumhur dari kalangan para ulama tarikh menetapkan awal diturunkannya ya izin untuk berjihad itu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah. Sehingga mereka mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Kata para ulama bahwa ayat ini meskipun suratul hajj asalnya adalah surah uh, makkiyah namun ada beberapa ayat ada beberapa ayat yang terdapat dalam surah al-hajj adalah ayat-ayat madaniyah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, uh, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau membantah eh, apa yang disebutkan oleh para ulama termasuk di antara yang Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang mengatakan bahwa surah ini adalah surah Makkiyah maka termasuk pula firman Allah udzina lil ladzina yuqatalun ini juga merupakan ayat makiyah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa Ini adalah kekeliruan. Mengatakan bahwa ayat ini makiyah, ini adalah kekeliruan dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, annallaha lam ya'dan bi lahum fil qital. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan selama di Makkah bagi kaum muslimin untuk berperang wala kana lahum syaukatun yatamakkanuna biha minal qital bi Makkah. Dan ketika di Makkah kaum muslimin tidak memiliki kekuatan untuk berperang. Ini pertama. Kemudian yang kedua, anna siyaqal ayah yadullu ala anna al-idhna ba'da al-hijrah. Bahwa konteks dari ayat ini menunjukkan bahwa izin untuk berperang itu setelah hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan hal tersebut adalah ayat Setelahnya mengatakan alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa yaqulu rabbuna Allah yaitu mereka orang-orang yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka tanpa hak. Siapa mereka ini? Kaum muhajirin. Ya, ini disebutkan pada ayat yang ke-40. Sedangkan ayat udzina lil ladzina yuqatalun itu pada ayat yang ke-39. Maka disebutkan ayat ini secara bersamaan menunjukkan bahwa ayat ini madaniyah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula alasan yang ketiga bahwa di dalam suratul hajj meskipun surah itu surah makkiyah ada beberapa ayat yang menunjukkan ayat tersebut ayatun madaniyah. Ayat-ayat madaniyah seperti uh, disebutkan dalam suratul hajj ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim." Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Bahwa dua kelompok yang mereka ber, bertengkar, yang mereka bertempur tentang Rob mereka dalam memperselisihkan Rob mereka. Kata para ulama ayat ini turun itu berkenan tentang uh, kaum muslimin yang melakukan mubarazah, perang tanding melawan orang-orang kafir Quraisy sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian alasan yang keempat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada akhir ayat ini ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan biasanya ayat yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu itu ayatul madaniyah. Ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrah ke Madinah. Maka ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat madaniyah. Lebih dikuatkan lagi ya dengan riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih dalam kitabnya Mustadrak dari hadis Al-A'mash dari Muslim Al-Batin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan lama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah qala Abu Bakrin Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah, maka Abu Bakar mengatakan akhraju nabiyahum. Mereka telah mengeluarkan nabi mereka dari kampung halamannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La yahlikunna mereka akan binasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Jangan sandal. Nah, jadi ma'asyar rahimakumullah, alasan-alasan ini yang menunjukkan bahwa uh, ayat ini tidaklah diturunkan di Makkah. Namun ayat ini merupakan ayatun madaniyah yang menunjukkan bahwa awal disyariatkannya berjihad adalah pada saat uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Al-Madinatu An-Nabawiyah. Memang ada firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan berjihad yang itu diturunkan di Makkah. Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il kafirina" Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Kata para ulama, jihad yang besar yang dimaksud di sini adalah berjihad dengan Al-Qur'anul Karim. Berjihad dengan Al-Qur'an, bukan berjihad dengan pedang. Ya, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah perintah berjihad namun bukan perintah berjihad dengan mengangkat senjata namun jihad dengan Al-Qur'an, membantah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ayat ini yang disebutkan dalam suratul hajj merupakan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan izin dari Allah bagi mereka untuk berperang. Udzina lil ladzina yuqatalun, telah diizinkan bagi mereka berjihad disebabkan karena mereka diperangi dan mereka adalah orang-orang yang terzalimi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin dan perangilah berperanglah kalian di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangi kalian terhadap orang-orang yang memerangi kalian jangan kalian melampaui batas ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hamba yang melampaui batas kemudian setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya wa musyrikin musyrikina kama yuqatilunakum kaffah dan perangilah orang-orang musyrikin secara menyeluruh maka ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang disyariatkannya jihad dengan syariat secara umum berperang melawan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir bagi kaum muslimin. Thumma lamma saru fil Madinah wa sarat lahum syaukah wa Kemudian kata Al-Hafidh Ibn Kathir, tatkala mereka tinggal di Madinah dan mereka sudah punya kekuatan, ya, sudah memiliki kekuatan dan bantuan, kata Allah alaihimul jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada mereka berjihad kama qala tabaraka wa taala fi surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون telah diwajibkan atas kalian berperang padahal perang itu adalah sesuatu yang kalian benci benci maksudnya secara tabiah secara tabiat manusia ya, yang namanya kematian adalah sesuatu yang dibenci boleh jadi sesuatu yang kalian benci justru itu kebaikan bagi kalian dan boleh jadi sesuatu yang kalian senangi justru itu menjadi keburukan bagi kalian Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui maka dengan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala ini maka al-jihad menjadi syariat yang diwajibkan bagi kaum muslimin ya dan berjihad menjadi uh, amalan yang disyariatkan bagi kaum muslimin ila yaumil qiyamah sampai pada hari qiyamah ya dengan berdasarkan syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para fuqaha dalam menetapkan syariat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah turunnya firman Allah tabaraka wa taala ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memulai menyusun pasukannya bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka dengan keimanan yang kokoh yang mereka miliki dan kesungguhan mereka untuk menolong agama Allah dan memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jihad demi jihad terus diikuti oleh para sahabat sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan berikutnya Al-Hafidz Ibnu akan menyebutkan uh, peperangan demi peperangan yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya Dan sampai di sini insyaallah taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. tafaddalu hafizakumullah.